Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man tarakal khamra wa huwa yaqdiru alaih Barang siapa meninggalkan khamr Padahal dia mampu membeli bisa, situasi memungkinkan, teman mengajak, tapi tetap meninggalkan dia. Mbotenlah dosa merusak kesehatan, mengurangi kualitas keturu, keturunan. Orang yang meninggalkan khomer, padahal dia mampu. La asqiyannahu maka benar-benar saya kata Nabi akan memberi minum orang itu min rotil qudsi air dari tengah-tengahnya surga wa man tarakal harira dan barang siapa meninggalkan sutra orang laki-laki haram memakai sutra. Tapi dia tetap nggak mau. Bahwa yaktir meskipun dia mam, mam, mampu. La'ak suwannahu. Benar-benar saya akan memberi pakaian kepadanya. Iyahu orang itu. Dengan sutra maksudnya. Fi hadiratil kudsi di tengah-tengah surga. waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stahallat ummati khamsan Jika umatku telah menghalalkan lima perkara ini Fa'alaihimud damar Maka hancurlah atas mereka semua Mampuslah mereka semua Pertama idza zaharat talaun jika tampak merajalela saling melaknati antar golongan saling melaknati wasyaribul khumur yang kedua mereka minum khamr walabisul harir dan mereka memakai sutra wattakhadul qiyan mereka mengambil mengundang bidu wanita yang berpakaian mini kongkon joget-joget kara apa karaoke artis seksi oh lek nggak seksi nggak payu jadi payu nggak perkoro kualitas nyanyi dan suaranya tapi ya karena seksi itu menjual au aurat Waktu farrijalu birrijal yang keempat orang laki-laki merasa cukup puas dengan sesama laki-lakinya aneh-aneh lanang podo lanang wanisa ubin nisa' dan orang perempuan juga merasa cukup puas dengan sesama perempuan. Kadang pasangan homo itu lanang podo lanang satu keluarga membentuk keluarga ya nggak mungkin punya anak wong homo nah, yang berperan menjadi istri itu giwangnya ini dua yang berperan menjadi suami kiwangnya satu kebiasaan kueng kuping ditindik dipasang kiwang itu dari tradisi pasangan homo nah saking goblok ke wong Jawa wong Indonesia tiru-tiru kupingnya pasang kiwang pasang tindik الترهيب من السرقة Larangan keras mencuri. قال الله تعالى Allah berfirman was والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا bima kasaba الله والله wallahu azizun hakim seorang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan wahai para hakim aparat penegak hukum maka potonglah kedua tangannya Jaza ambima kasaba sebagai balasan yang setimpal terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada yang mengkritik ini, pencuri dipotong tangan itu, kalau yang dicuri itu nilainya sudah ada seperempat dinar. Ya mungkin ada sekitar satu jutaan. Bagaimana mungkin mencuri satu juta, tangan yang harganya ratusan juta harus dipotong. Mana keadilan? Masuk gara-gara mencuri satu juta, potong tangan yang harganya ratusan juta. Ya kita jawab, mas, tangan sing larang yuk, tangan yang amanah, tangan-tangan elek, tangan-tangan khianat, ya jangan jaluk ralang-larang, ini tangan murah, untung-untung payu. -untung